Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata ila billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Am ba'du Ikhwatul iman Rahimani wa rahimakumullah Sahabat Para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam acara Fikih Kesehatan Kontemporer terkait puasa dan Ramadan membahas buku yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain MSc SPPK Hafizahullah Ta'ala Wara'an dan kita masih di pembahasan bab yang ketiga dari buku ini pembahasan yang cukup panjang berkenaan dengan Eh, masalah kontemporer yang berhubungan dengan puasa dan kita telah e, sampai di pembahasan yang akhir dari bab ketiga ini. Para pendengar dari Muslim di pun anda berada, kita akan membahas e, tulisan ringkas yang ditulis oleh beliau penulis Hamidullah Taala agar amalan puasa tidak sia-sia. Banyak kaum muslimin yang bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Nah, jadi ini merupakan cerminan keimanan mereka. Ya. Orang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bergembira uh, kesempatan momen yang bisa digunakan untuk amal ibadah. Nah, sehingga mereka menyambut hal ini dengan berbagai macam ekspresi dan tingkat kebahagiaan. Mereka bersemangat melakukan ya, puasa, menahan uh, makan dan minum, ya, namun eh, sayangnya karena dengan itu ya hanya fokus akhirnya pada makan dan minumnya saja. Lupa kalau ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya puasanya tidak menjadi sia-sia. Lupa ada hal-hal yang bisa merusak pahala puasanya. Yang itu akhirnya mengikis dan mengikis pahala puasanya sehingga semakin berkurang dan berkurang. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pemahaman akan e, urgensi menjaga pahala puasa yang akan diraih oleh orang yang berpuasa. Yang akan yang sedang dilaksanakan oleh yang orang yang sedang berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin min siyamihi al-ju' wal akosh." Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya. um, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Sehingga karena banyak hal-hal yang bisa mengikis pahala puasa eh, yang dilakukan oleh seseorang ya semakin berjalan dia dari pada subuh ya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya dilakukan hal-hal yang ternyata mengikis pahala puasanya sehingga ketika ia berbuka puasa nol lah pahalanya dan yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Pahalanya berkurang atau bahkan tidak berpahala sama sekali. Yang pertama adalah niat puasa yang tidak ikhlas, ya. Niat puasa yang tidak dilakukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi bisa saja karena puasa cuma sekedar ikut-ikutan, bahkan gengsi ya sama temennya kalau nggak puasa atau berpuasa karena niatnya supaya ikut acara buka bersama atau puasa niatnya cuma untuk diet ya supaya mengurangi berat badan atau puasa niatnya supaya mendapatkan efek sehatnya dan semacam itu dan hal-hal lainnya yang bersifat uh, tendensius duniawi ya hendaknya ibadah itu ya harus Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya, takut dengan azabnya, ya. Itu yang harusnya kita kita harapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau ia berniat melakukan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala maka saya insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya namun kalau diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya sudah dia akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya dan bukan e, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ia dapatkan kalau dia niatnya untuk sehat ya ya bisa jadi Allah kasih efek samping sehatnya itu ya kalau niatnya karena diet misalnya ya bisa jadi e, Allah kasihkan ya sehingga e, tidak boleh ya beribadah dengan niat ibadah ya. E, tidak boleh beribadah berpuasa dengan niat bukan selain ibadah. Niatnya bersifat duniawi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun." Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa naru وحبط ما صنعوا فيها وباطل makan كانوا madun dalam surat Hud ayat ke-15 sampai 16 Allah berfirman barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya Misalnya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan amal mereka di dunia dengan sempurna semuanya ya dan bagian dunia mereka tidak dirugikan itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang namanya hal duniawi, ketika ibadah diniatkan untuk hal duniawi, menginginkan dunia itu masih gambling. Antara ia dapat, antara tidak, 50-50. Chance-nya masih 50-50. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Ma uliman liman nurid. Ya, barang siapa yang menginginkan ketergesaan ya, maksudnya balasan di dunia. Ya, penghidupan di dunia, kenikmatan di dunia. Kami segerakan kenikmatan tersebut di dunia, tapi apakah pasti ia dapatkan tidak? Mana syah tergantung apa yang kami kehendaki kata Allah dan bagi siapa saja yang kami kehendaki. Sehingga tidak bisa semua orang mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi antara pasti e, bisa dapat keinginannya apa tidak, tujuan duniawinya ia dapatkan atau tidak itu belum pasti dan amal ibadahnya amal ibadahnya pasti tidak akan mendapatkan apa-apa di di akhirat. Habis. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Dan kami jadikan e, api jahannam itu menjadi tempat kembalinya dan ia masuk dalam keadaan hina. Sehingga hadirin sekalian ya penting bagi kita untuk memperhatikan niat kita. Pastikan puasa kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa dan e, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah perintah puasa, takut terhadap azab Allah yang Allah timpakan terhadap orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal-hal yang bisa merusak amalan puasa seseorang ya adalah berkata-kata yang tidak baik dan berkata-kata kotor. Ya. Dan sebagian kaum muslimin ada yang mungkin ia mampu menahan lapar dan dahaga ya. Tetapi ia belum tentu menahan apa menahan lisannya dari hal-hal yang kotor apa hal-hal kotor tersebut berkata jorok ya kemudian mencela mencaci kemudian menggunjing mengriba omongan yang eh, apa eh, tidak pantas ya mengadu domba namimah ya teriak-teriak tidak jelas buang energi pahala ya ini semua hal-hal yang sia-sia maka sebaiknya kita hindari hal tersebut karena Rasulullah SAW bersabda wa idza kana yaumu ahadikum fala yarfud wala yaskhab. Dan jika pada suatu hari di antara kalian ada yang sedang berpuasa, ya, maka janganlah ia berkata kotor dan janganlah ia berteriak-teriak atau ber, bertengkar. Atau jangan juga bertingkah yang bodoh. Fa in ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Kalau ada orang yang mencela atau mengajaknya berantem, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga menjaga ucapan tidak hanya diperintahkan ketika berpuasa saja, akan tapi di setiap waktu, ya. Namun ketika berpuasa itu jauh lebih ditekankan supaya e, jangan apa menjauhi perkataan kotor tersebut agar pahalanya tidak pahala puasa tidak rusak dan tidak sia-sia. Ya. Sehingga menjaga ucapan itu tidak hanya intinya terlarang ya, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang kotor, yang tidak baik itu semuanya terlarang, ya terlarang di saat puasa dan di luar saat tidak puasa. Di saat Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman sempurna dan juga kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik saja atau diam kalau tidak mampu berkata-kata yang yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lisan ya menjadi kunci seseorang dan lisan ya menjadi kunci seseorang ketika ia bisa menjaga lisannya maka selamatnya Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi abman lahu al-jannah." Barang siapa yang menjamin untukku keamanan, kebaikan yang keluar dari antara dua tulang rahannya Mabainalah lahyai ya uh, di antara dua rahangnya itu mulut atau lisannya wa mabaina dari rijlai dan dia, eh, apa yang di antara dua kakinya ya kemaluannya niscaya aku menjamin baginya surga hadis riwayat Bukhari dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda dan betapa banyak manusia dijungkir balikkan lalu diseret ke neraka gara-gara lisan ucapan yang keluar dari dirinya termasuk juga ucapan yang tidak baik adalah berbohong atau duh dusta. Bahkan Nabi SAW mengingatkan langsung mengenai hal ini ya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal la'amala bihi, laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta, berbohong, ya, dan malah mengamalkannya, ya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan selama ia berpuasa. Dan termasuk di dalamnya ya berkata banyak berkata-kata yang sia-sia, tidak jelas, tidak manfaat, ya obrol sana sini yang bahkan jorok atau porno, ya. Hal ini terlarang terlebih ketika puasa dilakukan. Nabi SAW bersabda, "Laisa minal akli wasyarab, inna siyam minal lagwi warrafath." Fa insab baka ahadun au jahula 'alaik faltaqul inni saimun inni saimun Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja kan tapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lahun sia-sia dan rofas perkataan jorok apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu katakanlah padanya aku sedang puasa aku sedang puasa para pendengar dan muslim di mana anda berada rahimani wa rahimakumullah yang ketiga sering melakukan kemaksiatan dan tidak berusaha melawan dan menguranginya ya, itulah kita ketahui bahwa Puasa bukan hanya saja menahan diri dari makan minum, akan tapi juga menahan diri dari syahwat, ya, menahan diri dari perbuatan maksiat. Namun ada sebagian kaum muslimin itu tetap melakukan maksiat, ya, yang sering ia lakukan biasanya, ya. Namun ketika bulan Ramadan datang, tidak jadi, ia jadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk melepaskan dirinya, mengurangi dirinya dari bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hikmah puasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bermaksiat. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang telah diwajibkan puasa itu untuk umat kita dan umat sebelum kita itu semuanya Allah syariatkan supaya tujuannya kita menjadi insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya puasa, pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala namun seluruh ibadah yang kita lakukan ya untuk Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya adalah ingin mewujudkan agar kita menjadi insan yang ber, bertakwa. Contoh kemaksiatan yang bisa apa yang dilakukan, yang sering dilakukan ketika masih berpuasa adalah orang-orang yang merokok. Ya, sebagaimana pembahasan yang kita jelaskan di di apa namanya di awal uh, di di pembahasan sebelumnya bahwa orang-orang yang merokok masih memiliki syubhat, ya alasan-alasan pembenaran, dalil-dalil atau uh, apa uh, alasan yang nyeleneh yang membenarkan mereka supaya tetap boleh merokok meskipun ber, berpuasa dengan alasan-alasan yang tidak masuk di logika dan kita bisa bantah. Sehingga wajar kalau kita melihat orang-orang yang masih merokok di bulan puasa padahal dia bersendirinya berpuasa. Dan ketika berbuka dan sahur, orang-orang yang mampu menahan rokok itu malah berbuka dan sahur itu dengan rokoknya. ya. Padahal rokok jelas-jelas haram karena jelas merusak kesehatan dan membinasakan diri sendiri. Padahal Allah berfirman, Jangan menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 195. Dan sangat sudah sangat jelas tercantum dalam bungkus rokok bahwa e, rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Ya. Kita tidak boleh berbuat hal-hal yang berbahaya dan yang membahayakan. Ya. Rasulullah bersabda, Tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya untuk diri sendiri dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menimbulkan bahaya untuk orang orang lain. Ya. Sehingga saya pernah melihat terkait ini e, apa namanya e, hal tersebut ya. Uh, ada orang yang ngirim gambar ada tulisan dalam bahasa Arab yang isinya cukup bagus ya ada orang yang bertanya kepada chef, ya e, kenapa kok orang masih ada yang mau mengikuti, mengikuti Dajjal padahal di, di, di apa di mananya di tulisan dahinya tertulis kafaro kafir kenapa masih ada yang mengikutinya ya terus dijawab balik oleh si tersebut tidakkah kamu lihat orang masih merokok ya bukankah jelas-jelas ditulis di bungkusnya ya rokok membunuhmu merokok membunuhmu tapi mereka tetap merokok bukankah udah jelas semua orang bisa baca dibungkus rokok rokok membunuhmu ya sama statusnya dengan dajjal jelas di dahinya terjelas itu kafaro kafir sehingga di sini yang buta bukanlah pandangan mata realnya mata kepalanya bukan tapi yang buta adalah penglihatan ilmu. Ya. ya bukanlah yang laisal uh, uh, laisal uh, laisal a'ma. saya lupa bahasa Arabnya tapi bukanlah yang buta itu penglihatannya, bukanlah basornya yang buta tapi al-basirah. Pandangan penglihatan dengan ilmu. Ya. Sehingga di sini ya satu orang merokok itu sama aja. Ya, dia sudah tahu tuh, tapi yang buta bukan matanya, tapi penglihatan dengan ilmunya pemahamannya yang bu, buta. Maka dengan demikian juga kemaksiatan yang lain yang yang mungkin sering dilakukan ketika bulan puasa. Mungkin ada yang berpuasa e, masih melakukan kemaksiatan ya berupa gunjing orang, gosip ya, kemudian ngadu domba, berdusta ya, usil sama orang ya. Kemudian eh, tindakan-tindakan lain yang merugikan orang lain. Maka selainnya kita kurangi ya hendaknya seorang muslim berusaha melawan dan melakukannya itu. Jadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk melatih diri agar bisa menghentikan diri dari segala macam hal yang sia-sia bahkan hal-hal yang maksiat yang mungkin masih rutin di, dilakukan. Hendaknya kita benar-benar memperhatikan puasa kita ini karena ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan akan membalasnya dengan pahala yang telah Allah janjikan. Dalam hadis kutsinya, Allah azza wa jalla Kulul amali kafaratun illa sawma. Ya, setiap amalan adalah sebagai kafarat tebusan, ya. Illa sawma kecuali puasa, amalan puasa. Wasaumu li. Karena statusnya puasa itu adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, ya. Sehingga di sini kita lihat e, puasa itu keistimewaannya adalah e, kita melakukan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung membalasnya. Allah anggap puasa tersebut kita lakukan untuk Allah. Dan Allah yang akan membalasnya langsung. Dan ini di antara keistimewaan puasa dibandingkan amal-amal ibadah yang lainnya. Meskipun kalau kita lihat ya, eh, kita tinjau setiap amal ibadah itu ada keistimewaan yang masing-masing. Kita tahu sholat, sholat itu satu-satunya ibadah di antara ibadah yang lain yang Nabi sendiri yang Allah angkat menjemput perintah ibadah sholat. Adapun ibadah yang lainnya termasuk puasa, Allah turunkan melalui Jibril ke Rasulullah SAW. Itu diantara keistimewaan sholat. Ya, diantara keistimewaan sholat. Dia bandingkan ibadah yang lainnya. Kemudian, e, ibadah yang lain misalnya, e, ibadah mengenai pembagian harta waris. ya Itu termasuk satu-satunya hukum yang Allah turunkan lengkap. Allah e, atur lengkap langsung di Al-Quran. Dan uh, tidak ada yang tersisa bagi Nabi SAW untuk menjelaskan tambahan tersebut kecuali hanya sedikit sekali ya, kecuali hanya sedikit saja. Namun secara intinya keseluruhan keseluruhannya sudah lengkap di dalam Al-Quran. Ini tuh, ya, amal atau syariat Islam itu memiliki masing-masing keistimewaannya. Artinya apa? Kita menganggap semua syariat Islam itu penting dan harus kita amalkan semuanya sebisa mungkin semaksimal yang kita mampu amalkan. Sehingga kesimpulannya, ikhwanifidin, hendaknya seorang muslim tetap menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa atau yang menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Ikhwanifidin, para pendengar dari muslim dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, telah kita selesaikan pembahasan di bab ketiga, di penghujungnya, membahas mengenai puasa dan hukum-hukum yang terkait dengan masalah kontem kontemporer. Dan semoga ini menjadi uh, tambahan pelajaran buat kita dan pengingat buat diri kita semuanya